Nah, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala muqaddimatul muallifi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرومية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات نعم ini muqaddimah muallif Beliau rahimahullah memulai, memulai dengan basmalah, hamdalah dan selawat. Kemudian memisahnya dengan lafad wa ba'du. Ini sama dengan amma ba'du. setelah itu beliau mengatakan fahadi muqaddimah fi ilmi arabiyah. Ini adalah muqaddimah di dalam ilmu arabiyah. Ini lafaz umum dan yang dimakan adalah khusus yaitu ilmu Nahu Jadi maksudnya adalah muqaddimah fi ilmi nahwi. Yes. Kenapa? Karena namanya ilmu arabiyah itu banyak. Ya, tidak hanya Nahu saja. Sementara apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya ini tidak keluar dari apa? daripada pembahasan ilmu nahwu. Sehingga maksud uh, muqaddimah fi ilmu Arabiyah maksudnya adalah nahwu. Dan nahwu adalah sebagaimana yang sudah dimaklumi yaitu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhir kalim i'raban wa bina'an. Ilmu tentang usul Nahu tentang usul, kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan akhir kalimat dari sisi Rob dan Bina. Nah, ini Nahu. Dan beliau katakan kitab beliau ini mutam mimah sebagai penyempurna lima al ajurmiyah untuk masail masalah-masalah al ajurmiyah yang merupakan asal dari kitab ini. Matan Al-Ajumiyah karya Asin Haji. Nah, <clears throat> itu adalah asalnya. Sementara kitab ini adalah mutamimahnya. Tujuannya beliau membuat risalah ini adalah takun wasitah untuk menjadi wasitah perantara penengah bainaha antara dia yaitu masail al-ajurmiyah sebagai tingkat pemula wa baina ghairiha min mutawalat dan yang lainnya dari mutawalat. Jadi kalau mau digambarkan kitab nahwu itu ada yang sifatnya um, um, mukhtasarah ya. Ada yang sifatnya apa? mutawassitah dan ada yang sifatnya mutawalah. Ada yang ringkas seperti al-ajurmiyah, ada yang pertengahan seperti ini, mutanimah dan ada yang sifatnya panjang ya, panjang sekali nah, kitab ini memposisikan dirinya di pertengahan tidak ringkas ya tapi tidak pula apa terlalu panjang nah, sehingga dipelajari oleh orang-orang yang sudah melewati pembahasan muhtasar sudah mengerti muhtasar dalam ilmu nahu maka dia naik ke yang mutawasitah sebelum nanti naik lagi ke yang mutawalah. Paham? <clears throat> Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi manfaat dengan risalah ini sebagaimana asalnya. Matan al-Jurmiyah itu termasuk kitab yang mubarak di mana tidaklah setiap penuntut ilmu yang memulai perjalanannya di dalam menuntut ilmu melainkan dia mengenal terlebih dahulu kitab itu Al-Ajurmiyah nah sehingga semoga kitab ini pun katanya memberikan manfaat seperti asalnya fil hayah di dalam kehidupan ini dan juga setelah mati nanti innahu qaribun mujibud da'wat nah penulisnya beliau adalah al-hattab itu sebutan masyhurnya nah namanya Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Maliki walaupun secara akidah dia uh, sufi ya, tapi kita mengambil di sini apa faedah bahasanya ya. Allah dibaca selanjutnya kalau al-muallif rahimahullahu taala Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini Nahwu zaidun qa'imun Au min fi'lin wasmin Nahwu qama zaidun Nah Ini bab yang pertama Dan merupakan pembahasan yang umum dalam ilmu nahwu dimulai dengan babul kalam sebagaimana kalau dalam fikih itu babul miyah dalam kitab taharah di hmm. dalam nahu keumumannya kitab-kitab yang ditulis dalam bidang ilmu ini memulai dengan mengenalkan tentang al-kalam wa ma yata'allafu min dan apa saja yang e, terbentuk darinya ini kalam itu maksudnya adalah kalimat al-kalam kata beliau walafzul murakabul mufidu bil wadai ini persis seperti yang ada dalam asalnya itu matan al-ajurmiyah tidak ada penambahan ataupun pengurangan nah lafad yang tersusun lagi berfaedah dengan wadah wadah sebagaimana yang sudah maklum punya dua makna yaitu al-qasdu dan al-wad'ul arabi. Al-qasdu artinya si mutakallim bermaksud dengan kalamnya dia adalah memberikan faedah kepada pendengar. al wad juga bermakna wadul arabi yaitu kalam tadi harus kalam Arab. Lafadznya adalah lafadz yang memiliki makna dalam bahasa Arab dan disusun dirangkai sesuai dengan aturan di dalam bahasa Arab itu makna wada kemudian beliau mengatakan wa aqallu ma yata'allaf minimalnya terbentuknya kalam itu minisma ini dari dua isim nahu seperti zaidun qaimun zaid di sini musnadun ilaih qaimun di sini musnad Qaim berita Zaid ini yang diberitakan Zaid berdiri dia adalah lafad karena apa? terucap dari huruf hijaiyah kemudian dia merekap karena diucapkan dengan dua kali ya. Zaidun Qaimun murakab merekap itu minimal dua kemudian dia mufid memberikan faedah ya ini faedah yang sempurna ada yang sempurna dan dia bil wadah dengan uh, eh, lafat yang punya makna dalam bahasa Arab dan dirangkai sesuai dengan aturan dalam bahasa Arab. Nah, au min fi'lin wasmin atau minimalnya kalam itu terbentuk dari fi'il dan isim. Nahu qama Zaidun. Berarti Qama Zaidun. Nah. Qama telah berdiri Zaidun si Zaid. Qama ini musnad berita Zaidun itu musnad ilaih yang diberitakan. Nah, dia lafad tersusun karena ada dua pengucapannya di sini. koma dan Zaidun dan dia mufid faedah yang sempurna di mana baik diam si pembicara dan yang mendengar pun memahami maksudnya sehingga tidak lagi menunggu sesuatu yang lain dan dia e, adalah lafat yang dipakai dalam bahasa Arab memiliki makna dirangkai sesuai dengan aturan berbahasa Arab. Nah, ingat murakab yang dimaksud yang dimaksud dalam syarat kalam adalah mereka apa? Isnadi. Yaitu yang terdiri dari dua bagian musnad dan musnad ilai, atau diistilahkan dengan jumlah. Kalau yang pertama Zaidun qaimun ini disebut jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Kalau yang kedua qama Zaidun itu jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Nah, sehingga dari sini bisa kita ingat kembali bahwasanya kalam itu memiliki empat syarat apa saja lafad merukab mufid dan al nah Tip. Sementara huruf huruf tidak bisa dengannya terbentuk kalam walaupun bergabung dengan isim atau dengan fi'il sehingga yang bisa dengan terbentuk kalam itu imma isim dengan isim atau fi'il dengan isim adapun huruf dengan huruf huruf dengan isim huruf dengan fi'il tidak bisa ya karena huruf itu dia tidak bisa berperan sebagai musnad ataupun musnad ilaih Terus Qala rahimahullahu taala wal kalimatu kaulun mufradun Wahia ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Naam. Setelahnya beliau mengenalkan tentang kalimat. Di mana kalimat ini adalah yang membentuk kalam. Yang membentuk kalam. Artinya dia adalah bagian dari kalam. Nah, kalau di kitab asalnya Matan Al-Ajurmiyah penulisnya menyertakan pembahasan dengan menyatakan wa aqsamuhu salasa ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limanan. Di sini penulis merubah ya pernyataan penulis asalnya tidak dengan kata-kata wa aqsamuhu tidak dengan kata-kata apa wa aqsamuhu karena sebagian mereka ada yang mengkritik seperti uh, yang punya syarah kitab ini yaitu Kawakib mengkritik penulis ala Julmiyah dengan mengatakan wa aqsamu ini nggak tepat ya, karena yang namanya kalimat itu bukan macam dari kalam ya. tapi dia adalah bagian dari kalam sementara yang namanya aksam jamak dari qism itu adalah e, bermakna ini nau. Ya. Apakah dikatakan isim itu adalah kalam? Kan tidak. Fi'il itu adalah kalam? Kan tidak. Huruf itu adalah kalam? Kan tidak. Nah, sehingga dia, eh, dia mengatakan penulis kawakib bahwa bahasa penulis matan ala jurmiyah dengan mengatakan wa aksamu ini aksamul kalam salasa bahasa yang tidak tepat tapi e, diberi jawaban oleh yang lainnya bahwa makna aksam di situ bukan anwa tapi maknanya adalah apa? ajza bagian bagian kalam begitu sehingga tidak masalah mau mengatakan e, eh, aksamul kalam dengan arti ajza'u yang pasti di sini bahwa kalam terdiri dari rangkaian kali kalimat. Berarti kalimat itu adalah bagian dari kalam. Itu intinya. Dan kalimat di sini ada faedah yang ditambahkan oleh penulis. Pengertiannya adalah qaulul mufrad. Qaul artinya al-lafzul arabi. Lafat yang dipakai dalam bahasa Arab untuk suatu makna. Itu namanya qaul mufrad makna mufrad itu adalah apa? diucapkan dengan satu kali pengucapan ya begitu misalkan qalamun dia lafad dipakai dalam bahasa Arab untuk suatu makna dan dia diucapkan dengan satu pengucapan qalamun ya, maka itu namanya kalimat jaa jaa itu namanya kalimat ila itu namanya apa kalimat begitu sehingga kalimat adalah apa qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a makna dan dia ai al kalimah adalah isim fi'il dan huruf yang mendatangkan makna dan ini sepakat ya bahwasanya isim fi'il dan huruf yang mendatangkan makna adalah uh, macam dari macam-macam kalimat macam dari macam-macam kalimat Jadi <clears throat> pernyataan harfun ja'a li maknan itu sebagai isyarat bahwasanya di sana ada huruf yang tidak mendatangkan arti. Eh, disebut dengan huruf mabani. Sementara huruf yang mendatangkan arti disebut dengan huruf ma'ani. Mana dari dua pengertian huruf ini yang masuk dalam macam-macam kalimat adalah huruf ma'ani. Adapun huruf ma'ani dia bukan kalimat, tapi dia pembentuk kali kalimat. Misalnya Zaidun terdiri dari zai, ya dan dal. Maka zai, ya dan dal ini ini namanya huruf ma'ani. dia bukan kalimat. Tapi Zaidun Ketika zai, ya dan dal dirangkai dijadikan satu sehingga membentuk bacaan zaidun yang memiliki arti dalam bahasa Arab, maka zaidun ini disebut apa? kalimat. Begitu. Paham? <clears throat> Kalau huruf yang ma'ani, contohnya misalkan min. Ya, min terdiri dari mim dan nun. Mimnya dan nunnya ini huruf mabani. Ketika digabung menjadi min, ini namanya huruf ma'a ma'ani. Baik. <clears throat> Maklum insyaallah. Terus kalau rahimahullah taala falismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini wa bidukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Nah. Pembahasan berikutnya adalah tentang mengenal kalimat. Kalau sudah diketahui kalimat itu adalah kol mufrad, macamnya ada tiga isim fil dan huruf. Maka perlu kita mengenali masing-masing. Bagaimana kita mengenal isim? Bagaimana kita mengenal fiil? Dan bagaimana kita mengenal huruf? Agar bisa apa? Membedakan satu dengan yang lainnya. Mulai dari yang isim. Kata beliau, "Falismu yu'rafu bil isnad ilaih." Isim itu dikenal dengan isnad ilaih ini tidak ada di kitab asalnya. Ini tambahan dari penulis. Jadi ini tanda yang penting sekali. Ya. Tanda yang penting sekali. Bahwasanya isim itu dikenal dengan istad ilaih. Artinya, kalau ada dalam kalam kalimat yang menjabat sebagai musnadun ilaih, yaitu yang diberitakan. Paham? Atau bahasa kitanya subjek kalimat yang berperan sebagai subjek musnad ilaih itu tidak bisa ditempat ditempati posisi tadi oleh uh, apapun kalimat selain isim selain isim jadi kalau ada dalam eh, kalam kalimat yang menempati posisi sebagai musnadun ilaih ya, subjek maka dia pastilah isim oleh karena itu posisi ini menjadi tanda untuk mengenali isim. Kalau ada kalimat menempati kedudukan ini, maka dia itu isim. Ini yang dimaksud. Adapun yang berikutnya sama. Dikenal dengan khafid, tanwin, dukhul, alif, lam dan huruf khafid. Seperti yang ada di dalam jurumnya. Ya kan? Nah, terus wal fi'lu yu'rafu bi wasin wasaufa wata itanisi sakinati Am. <clears throat> fiil bagaimana kita mengenal fiil kita bisa mengenalnya dengan beberapa tanda disebutkan di sini yaitu qad sin saufa dan ta tani sakinah dan ini persis seperti yang ada di dalam matanya, asal asalnya tidak ada yang ditambahi di sini Baik, terus wa huwa salasatu anwa'in madin wa yu'rafu bi ta'it ta'nitsis sakinati nahwu qamat wa qa'adat wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa alal asah wa mudari'un wa yu'rafu bi dukhuli lam alaihi nahwu lam yakum ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء ويجمعها قولك نأيت ويضم أوله إن كان ماضيه على الأربعة أحرف كدخرج يدخرج وأكرم يكرم وفرح يفرح وقتل يقاتل wa yuftahu fiha siwa dzalika wa yuftahu fima siwa dzalika nahmu nahwu nasara yansuru wa antalaqa yantalik yantaliku wastakhraja yastakhriju wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi ala talabi wa qabulihi ya al mukhatabati nahwu qumi wadribi wa minhu hati wa ta'ala alal asah. Nah, ini tambahan dari penulis. Setelah mengenalkan eh, tanda-tanda uh, fi'il, beliau menambahkan dengan faedah tentang anwa'ul fi'il. Kata beliau, wa huwa salah satu anwa'. Fi'il itu ada tiga macam. Ma'adin, wa mudhari'un wa amr madhi mudhari' dan amr nah apa itu fil madhi fi'il yang menunjukkan apa arti peristiwa yang terkait dengan waktu yaitu lampau waktu eh, sebelum berbicara kalau mudhari' menunjukkan arti peristiwa yang terkait dengan waktu hal sedang saat berbicara atau istiqbal setelah berbicara berbicara sementara amr amr itu adalah talab husul fi'l atau husul hadas ini tuntutan terjadinya suatu peristiwa entah itu yang sifatnya uh, yang baru terjadi ya, atau yang sudah terjadi dan yang dituntut adalah mudawamahnya, istimrarnya. Itu amr dan semuanya terkait dengan waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang. Sehingga bisa artinya tolabul husul atau tolabul dawam. Itu amr. Ya. Bisa menuntut terjadinya peristiwa atau menuntut e, eh, terus menerusnya peristiwa tadi terjadi dan semuanya terkait dengan waktu istiqbal waktu yang akan datang ini pembagian fiil bagaimana mengenalinya madhi mudhari dan amr itu bisa kita bedakan. beliau mengatakan di sini untuk madhi kita bisa mengenali dengan tak tak sakinah jadi apa yang disebutkan sebelumnya bahwa fiil itu dikenal dengan tak tak sakinah tanda ini adalah tanda untuk fiil apa fiil madhi posisinya itu di akhir fiil untuk menandakan bahwa musnad ilaih dari fiil tadi ya, subjek dari fiil tadi itu adalah mu'an mu'annas qamat qa'adat ini menunjukkan uh, subjeknya musnad ilaihnya itu itu mu'annas misalnya qamat Fatimah qa'adat Zainab begitu paham ini yang disebut dengan tak taknis sakinah tak taknis itu isyarat bahwa musnad ilahnya adalah mu'annas as-sakinah ini e, tanda bacanya syakalnya yaitu tidak berharokat sakinah nah dan ini asalnya dia asalnya tak tanya sakinah itu memang tidak punya harokat kalaupun nanti dia diharokati itu li'arid karena ada satu sebab misalkan iltiqa sakinah waqalatim ra'atul aziz Kenapa di sini jadi kolati tidak kolat? Karena setelahnya su sukun yang nggak mungkin eh, dibaca secara bersambung kecuali dengan mengharokati yang pertama. Maka kasroh pada tak dalam contoh tadi itu bukan harokat asal, tapi dia aridah karena ada sebab. Sehingga tetap disebut dengan apa? Ta'ut ta'ni sisa sakinah. <clears throat> Kemudian beliau menambahkan termasuk dalam contoh ini adalah nikma, bisa, laisa dan asa. Nikma, bisa, laisa dan asa. Nah, artinya semuanya ini masuk dalam kelompok fi'il madhi. Apa tandanya? Bisa dia masuk padanya apa? Tak, tak bisa kina Nikma menjadi nikmat. Bisa menjadi bisat laisa menjadi laisat asa menjadi asad bisa itu menunjukkan dalil bahwa empat kalimat ini adalah fi'il madhi dan ini alal asah alal asah artinya di sana ada apa ikhtilaf dan ini yang dirajikan oleh penulis nah bahwasanya ni'ma bisa laisa dan asa itu adalah fi'il madhi dalilnya apa masuk padanya tak tanis sakinah begitu Sementara mudhari, bagaimana kita mengenal mudhari? Beliau menunjukkan satu contoh. Apa satu tanda untuk mengenal fi'il mudhari yaitu dukhul lam alih. Masuknya huruf lam pada dia. Di mana huruf lam ini tidak akan dia masuk kecuali pada mudhari. Maka kalau ada lam ya, diketahuilah bahwa setelahnya itu apa? Mudhari. Setelahnya mudhari. Contoh lam yakum dan lam ini punya amal yaitu menjazmkan fiil mudhari yang ada setelahnya. Jelas? Nah, ini untuk mengenali fiil mudhari dan fiil mudhari itu la budda fi awalihi min ihda zawaidil arba. Mesti di awalnya itu ada satu dari empat huruf tambahan. Wahia al hamzatu wan nun wal ya wat ta. Itu hamzah, nun, ya dan ta. Terkumpul pada ucapanmu naaitu. Naaitu dari kata na'a a yang artinya ba'uda. Nah, <clears throat> ada pula yang e, mengumpulkan dengan kalimat ana itu. Ana itu maknanya adraktu. Dan ini lebih bagus daripada na'a itu. Ya, kalau kita pakai apa? Ana itu. Itu lebih bagus. Karena artinya lebih munasabah gitu. Adraktu. Baik asal jangan dibaca anita ya. nah ini bahaya jadi empat huruf tambahan ini disebut dengan apa ahruf al Mudara, yaitu huruf Mudara. di mana fil Mudara itu huruf depannya tidak keluar dari empat ini kalau tidak hamzah ya nun kalau tidak nun ya ya kalau tidak ya ya tak ya ihtimalnya dari empat ini Mudara itu Paham? Ini juga membantu kita dalam mengenali fil mudhari walaupun ini bukan tanda fil mudhari ya. Tapi begitulah fil mudhari di bangunan awal kalimatnya. Didahului oleh huruf tambahan. Nah, entah itu hamzah, nun, ya atau ta. Dan masing-masing menunjukkan maksud e, tertentu. Kalau hamzah itu terkait dengan apa? mutai mutakalim ya wahda, ana kalau nun terkait dengan domil mutakalim ma'al ghair atau muadzin nasah yani nah, ini nahnu kalau domil ya nanti eh, punya apa beberapa bagian kalau di akhirnya tidak ada tambahan apapun ya maka dia terkait dengan domil huwa kalau di akhirnya ada tambahan alif ya maka eh, ada tamir alif ya di akhir mudarinya maka itu menunjukkan uh, dia terkait dengan tamir musanna yaitu mudakar huma kalau di akhirnya ada tamir wau jamaah berarti dia terkait dengan uh, eh, jamaah jamaah jama' dzukur yaitu Eh, yang ghaibah atau yang gaib uh, eh, hum kalau dia uh, di akhirnya ada pemir nun niswah terkait dengan uh, pemir jama' inas jama' inas itu hunna dan seterusnya yang itu insya Allah sudah pernah dibahas ya nah intinya ini disebut dengan apa huruf mudhara kemudian huruf mudhara dibaca apa dua ihtimalnya huruf mudhari itu dua ihtimal bacanya imma yudhammu atau yuftah imma atau difathah kapan didhammah yaitu bila madinya empat huruf madinya empat huruf apakah itu empat huruf semuanya asal atau ada tambahannya yang penting empat huruf yang penting apa empat huruf Contoh yang semuanya asal seperti dah roja, Maka mudoranya diberi harokat pada huruf mudoranya itu dengan boma. Yudah riju. Yudah riju. Contoh yang uh, huruf asalnya tiga dan tambahan satu. Akroma. Akroma. Maka mudorotnya yukrimu. Huruf mudoranya di dom. Di domah dan hamzanya dibuang. Hamzanya apa? Dibuang. Farraha mudhari'nya yufarrihu. Qatala yuqatilu. Begitu. Paham? Jadi huruf mudhari'nya dibaca apa? Yang pertama dhammah. Ketentuannya bila matinya empat huruf. Ya, baik itu semuanya huruf asal atau ada tambahannya. Yang penting empat huruf maka ketika mudoreknya huruf mudoreknya itu dibaca dengan harakat dhamma selain itu di fathah seperti nasara yansuru intalaqa yantaliqu istakhraja yastakhriju tambahkan nah ini namanya mudorek sementara amr apa tandanya amr amr itu ditandai dengan dalalahnya ini makna yang menunjukkan menunjukkan arti tolak tuntutan pada asal kalimatnya. Nah, beda dengan mudore. Mudore kadang menunjukkan arti tuntutan tapi tidak pada asal kalimatnya. Seperti didahului oleh lamul amr misalkan. Litadrib begitu. Ya. Mudore ini mengganti arti tolap tapi tidak pada asal kalimatnya. Ya. Dia mengganti arti tolap karena adanya lamul amr. Sementara fi'il amr itu mendengar arti tolap pada asal kalimatnya. Pada asal kalimatnya. Ini bedanya. Dan juga yang menandai fil itu fil amr adalah qabulihi ya al-mukhatabah. Dia bisa menerima ya mukhatabah. Dua tanda ini harus beriringan. Nah, untuk dikatakan dia itu fil amr. Harus menunjukkan arti tolak dan bisa menerima tabir yang mukhatabah. Karena di sana ada kalimat yang dia menunjukkan arti tolak tapi dia bukan fi'il amr. Ketika dia tidak bisa menerima ya mukhatabah. Itulah yang disebut dengan isim fi'il. Isim fi'il seperti sah. Dia artinya tolak. Tapi tidak bisa dia menerima ya mukhatabah. Nah, ini yang membedakan fi'il amat dengan isim fi'il. Nah, contohnya seperti kumi idribi. Ini ya. Arti tolak dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Nah, kemudian penulis memberikan faedah tambahan wa minhu had wa ta'al. Termasuk dari fi'il amr adalah had dan ta'al. Alal asah menurut pendapat yang sahih. Tandanya di sana ada ikhtilaf. Apakah had dan ta'al ini fi'il amr atau dia isim fi'il? Yang dirajikan oleh penulis apa? Fi'il amr. Alasannya dia bisa menerima yang khotabah kalau sani dia itu isim fi'il, tidak akan mungkin dia bisa mah menerima ya mukhatabah. Bisa dikatakan hati. Gitu ya. Paham? Ta'alai. Ta'alai. Gitu. Jelas? <clears throat> Eh, terus kalau Rahimahullah taala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li kahal wa fi walam. Nah. Berikutnya beliau mulai mengenalkan kita tentang huruf. Bagaimana bisa mengenali huruf sehingga kita bisa membedakan dari isim dan fi'il. Kata beliau, huruf itu adalah kalimat yang tidak cocok bersama dia tanda isim dan tanda fi'il. Artinya tanda isim yang sudah dibahas sebelumnya. Tanda fi'il yang sudah dibahas sebelumnya. Kalau diterapkan pada huruf itu nggak akan pernah cocok karena nggak ada contoh dalam kalam Arab. Jelas? Nah, nah, kalau ada kalimat yang seperti itu, itulah namanya apa? Huruf. Ya. Nah, sehingga tanda huruf itu tanda adamiyah. Ya, sementara tanda isim, tanda fil, tanda subutiyah. Begitu. Ada tanda khusus isim, ada tanda khusus fiil. Sementara huruf ya, tandanya adalah tanda adamiyah. Ini ketika tidak bisa diberikan padanya tanda isim, tidak bisa diberikan padanya tanda fiil, ya sudah kesimpulannya huruf. Kenapa? Karena kalimat tidak keluar dari tiga ini. Kalau bukan isim, bukan fiil, berarti dia huruf. Begitu pemahamannya. Jelas? dikatakan oleh Imam Ibn Malik rahimahullah apa? Jim, ha, kha. Jim itu titik di bawah. kha titik di atas. Sementara ha itu tidak ada titik. Nah, ibaratnya begitu, Isim fiil huruf. Isim tandanya khusus. Ya. Fiil tandanya khusus. Sementara huruf dia tidak punya tanda khusus. Dalam artian tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il itulah yang menandakan dia itu huruf sederhana kan nah dan ini persis seperti yang dinyatakan oleh penulis asalnya nah tidak ada yang ditambahkan di sini kecuali dengan contoh yaitu ka hal fi dan lam beliau memberikan tiga contoh huruf hal fi dan lam hal ini huruf yang bisa masuk pada isim dan fiil fi itu huruf yang masuk hanya pada isim. Sementara lam huruf yang masuk hanya pada uh, fiil. Sehingga bisa diambil kesimpulan di sini bahwa kalimat yang bergandengan dengan huruf itu ya bisa isim dan fiil atau isim saja atau fiil saja. Jelas? Nah, sudah selesai di sini e, pembahasan bab yang pertama tentang kalam wa ma yata'allafu min kalam dan apa saja yang terbentuk kalam tadi darinya yaitu kalimat kalam dan bagian-bagiannya selesai setelahnya e, adalah bab yang berikutnya yaitu tentang i'rab dan bina insyaallah kita kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Nah, subhanallah. Hendik, Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu